wong iku bakal ngunduh woeng pakarti sopo nandur mesti bakal ngunduh nah sing diunduh tergantung sing ditandur kalau yang ditandur baik yang diunduh juga baik kalau yang ditandur jelek yang diunduh juga jelek sering saya contohkan di dunia aja udah ada gambaran kita ketemu sama orang mau menanam kebaikan pasti kita pun akan memanen kebaikan ketemu orang assalamualaikum ini kan nandur api toh ketemu lagi assalamualaikum ketemu lagi assalamualaikum ketemu orang lagi assalamualaikum ketemu orang lagi terus menanam kebaikan assalamualaikum ketemu lagi assalamualaikum pasti nanti yang diunduh baik waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam coba ketemu orang nanam kejelekan sisipan karuang serat picek ketemu orang lagi seret bonor, kon ketemu orang lagi seret bidak kon ketemu orang lagi seret asu dorong 10 menit delosor sampai mesti digasak karung kesuwen gasak aing ini di dunia kan Nah kalau yang ditanam sedikit panennya juga sedikit kalau yang ditanam banyak panennya juga banyak coba tak buktiin aku nanam nanti aku langsung panen tapi ini bukan sulap, bukan sihir fakta, nyata tolong aku mau salam, dijawab yang mau jawab salam saya mudah-mudahan selamat, dapat rahmat Allah, barokah yang tidak mau jawab salam saya, awas awas ini tak dungak nom muga-muga ambekanmu lebu metu ya, nah, masa kok metu tok kaya bahaya coba dijawab Assalamualaikum Ya wis aku nanem titik panene ya titik. Assalamualaikum tok panene ya waalaikumsalam. Coba sekarang aku nanem tak tambahi akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tambah akeh panene. Malah ada yang kasih bonus kartu. Oleh imbuh bonus. Karena yang saya tanam banyak, Ketika saya nanamnya cuma sedikit, Assalamualaikum, panennya dikit, Waalaikumsalam. Tapi ketika nanamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panennya ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nggak manen, nggak nanam, meneng kok. Ya, oleh apa-apa, mau ngaku diem Ini loh, makanya terusannya wes biar ndak lama-lama setelah Jojo ditandur neng kebon agung terusane tembang ono celeret ayo torek ono celeret celeret itu gambaran kehidupan yang hanya sekejap hidup ini hanya sebentar kok oleh Sunan Kalijogo diungkapkan dengan kata-kata celeret celeret itu gambaran sekejap gambaran secepat kilat kaget ya namanya kilat itu di mana mana mengagetkan masuk ono kelet apa kilat kok celeret ini kilat lembeng ini no. kilat kok endelnya namanya kilat kok celeret kaget yo ya wis semacam kilat itu mengagetkan tidak lama kok hidup di dunia ini hanya celeret kata orang tua dulu le urip non dunyo ki suwe bebasan mekoyok mampir mampir itu di rumah sendiri apa enggak? Enggak, wong namanya mampir, enggak mungkin lama karena bukan di rumah sendiri wong mampir. Apalagi tujuannya mampir sekedar ngombe. Ngombe itu suwe apa dilu? Tak kayak contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilu kan? ya saya suwe mati nih lampu mak masih lama mati lampunya ini panitia nggak tepat ya mestinya akan yo sedia genset undang dia internasional loh ini gaburannya Loh ini sampean mendatangkan orang jamaah sekian banyaknya, ini orang semua apa ada yang bukan orang ya? ini tidak mudah loh bro mendatangkan jamaah sekian berapa ribu ini yang datang. Mangel, wong sing buruk-buruk barang gelem tekong ini gitu. Ada pengajian ini kalau nggak kiainya nyentrik nggak bakal teko. Ya coba zaman bikin acara kayak gini kalau bisa mendatangkan orang sekian banyak. Ngono rasa dia genset ini. Hapunten Halo. Halo. Tidak lama hidup di dunia ini cuman celeret. Tidak lama kok celeret. Maka yang jadi orang kaya ingat kekayaanmu di dunia ini nggak lama. Celeret. Kalau Allah menghendaki berapa lama sih? Maka ketika dijadikan orang kaya jangan sombong dengan kekayaanmu. Jangan bangga dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu sebentar tidak lama celeret kalau Allah menghendaki celeret diwalik gerim yang kiri bambung ayo nang tutup nol ya sombong yang punya pangkat jabatan tidak usah sombong dengan pangkatmu jangan sombong dengan jabatanmu tidak lama jabatanmu itu mentok jabatan termarhum terakhir celeret almarhum jabatanmu cuma celeret gak lama kok. Mulane ojo kaget, jangan heran bapak-bapak. ayo ibu-ibu ki lek sek enom ya Allah mencut wong. Mak celeret bareng wis tuwa ya Allah medeni wong. Nah, kalau masih muda siapa yang nggak ngerti? Nah, semane no jantung, lirikane medhotno kolor tapi ya wong lanang dilirin dudul kon jero del kedot kolore. Ha isek enom. Celeret bareng wis tuwa. Hmm, jangan hmm, jangankan lirik wong, ngoco lo nyawang ayang-ayange dhewe iso mlayu. Ih, mak lampir iki. Lho iya. Lah iku sing ganteng-ganteng gagal-gagal lungguh nang ngisor terop iku. Isek enom gagal guyang guyu mak cereret lek wis tuwa ha wis dikewahi untune mrotoli dhewe-dhewe lho wong lanang lesek enom ya Masya Allah nimbah imbuh suwengi iki mbok iso ping pira nek wiridan mak celeret bareng wis tuwa ya ora iso dodok wis ora iso dodok Olai iso Es eh, olai ora lah mau celeret wae kok mulane urip nang donya ki mek celeret tapi ingat hidup di dunia yang hanya celeret ini menentukan kehidupan yang selama-lamanya di akhirat kalau di dunia yang sekedar celeret ini benar baik maka kehidupan selamanya di akhirat nanti mulia bahagia selama-lamanya tapi kalau di dunia yang cuman celeret ini salah jelek maka kehidupan selamanya nanti di akhirat nyonyor nyenyek ndak usah ton iku jenenge bebekku